Allah apakah Allah yang maha mendengar mendengar setiap yang terucap Alhamdulillah kalau keyakinan kita seperti itu setiap saat insya Allah kita akan lebih terpelihara anak-anak senang sekali bermain di taman atas ini Alhamdulillah Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Qadir Al-Qadir dan Al-Muqtadir artinya sama Allah yang Maha Kuasa yang paling disebut di dalam Al-Quran terbanyak Al-Qadir Contohnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah 284 dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui aliman qadira lagi Maha Kuasa Ayat lain yang pendek Al-Kahfi 45 wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat al azab 38 wa kana amrullahi qadaron maqdura dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku wa khalaqa kulla fa qaddara takdiro dia yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya serapi-rapinya surat Al-Furqan ayat 2 dan banyak sekali ayat-ayat tentang kemahakuasaan Allah begini hadirin jadi segala sesuatu yang ada di jagad semesta ini adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada di jagad semesta alam ini adalah milik Allah. Segala sesuatu yang ada di seisi alam semesta ini diurus oleh Allah. Jadi tidak bisa lari segalanya milik Allah dalam genggaman Allah apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tidak bisa dicegah dihalangi siapapun dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi jadi tidak ada satupun kejadian yang Allah tidak terlibat karena terjadinya sesuatu itu biiznillah ada izin Allah ada ridho Allah tidak setiap izin Allah Allah ridhoi tapi setiap keriduan Allah pasti izinnya pertemuan ini izin Allah hadirin hadir izin Allah saya bicara izin Allah tapi apakah Allah ridho belum tentu. Karena Allah tahu niat di setiap hati kita. Ada yang berjuang, Allah izinkan berjuang. Berjihad, Allah izinkan berjihad. Tapi dihisab di akhirat, tidak berhasil masuk surga. Allah tahu hatinya bukan cari keriduan Allah, tapi hatinya cari kedudukan di sisi makhluk, ingin disebut pemberani pahlawan maka kita harus cari itu adalah ridhonya Allah di mana ridhonya Allah ridhonya Allah adalah pada amal-amal yang disukai Allah jadi tidak bisa mencari keriduan Allah pada amal yang tidak disukai Allah niatnya saja sudah jadi kebaikan berusahanya jadi kebaikan terjadi tidak terjadi sudah jadi kebaikan kalau menikah Allah ridho tidak pernikahan Allah ridho tidak kalau LGBT tidak ridho walaupun ada yang ditakdirkan menikah karena dia milih nikah diizinkan saja terjadi pernikahan ada yang terjadi tapi tidak Allah ridhoi saya pernah membaca tulisan seorang dokter LGBT itu sepertinya romantis tapi tidak ada satupun yang berakhir bahagia lama-lama kan kena penyakit penyakit HIV dan sebagainya penyakit kelamin penyakit kerusakan imunitas tubuh dan lama-lama mati sendiri tanpa didampingi oleh kekasih semuanya itu tidak bisa bahagia Allah menciptakan pasangan itu memang harus beda sendal sepasang kiri kanan normal Saudara pakai sendal kiri dua-duanya. Ping. Benar? Sepatu itu enaknya tuh sepasang kiri kanan. Coba saja pakai sepatu kanan dua-duanya. Sakit kepala tuh hadirin. Itu tipu daya setan. tidak boleh dianggap itu sebuah hak azazi manusia tapi itu perilaku untuk yang jadi korban LGBT karena tipu daya rekayasa harus kita tolong selamatkan yang menjadi ancaman itu yang mempromosikan LGBT ini tidak Allah ridhoi yakin tidak fitrah kalau LGBT tidak akan punya keturunan kalau dia mengangkat anak juga itu pasti hasil dari bukan yang LGBT benar karena kaumnya tidak akan menghasilkan keturunan tapi itu ada bapak dengan bapak punya anak pasti itu hasil yang tidak LGBT dan dia juga ada hasil dari tidak LGBT ya LGBT itu hasil dari yang normal benar kan karena kalau LGBT tidak akan pernah punya keturunan hadirin tapi kok diadakan oleh Allah ya supaya kita tahu saja sesuatu yang buruk supaya kita menghindarinya seperti babi babi kan tidak pesan jadi babi kita tidak boleh marah-marah sama babi kalau babi bisa ngomong, apa salah saya? Saya bertasbih loh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil Adanya babi kehendak Allah untuk kita hindari berpahala. Benar? Adanya khomer juga Allah yang ciptakan sebagai ladang bagi kita ujian keimanan, ujian kepatuhan. Begitulah dan hmm. Allah itu kekuasaannya meliputi segala sesuatu tidak ada yang bisa lari kalau Allah mau buka aib kita kebuka tuh tidak ada yang bisa lari kita sekarang berbohong berbuat maksiat orang tidak tahu bukan karena jagoan menyembunyikan kemaksiatan tidak ada yang jagoan Semuanya diketahui oleh Allah. Jadi saudara-saudara yang berbuat maksiat tidak diketahui orang bukan karena jago, karena belum dibuka saja. Kalau sekali dibuka cukup diberikan tiang misalnya. Ya sudah begitu. Tiang listrik sudah cukup itu untuk menghentikan. Tidak usah tertawa hadirin. Sama. Saya duduk di sini, didengar, dihormati karena Allah saja nutupi kekurangan, dosa, aib, masa lalu. Allah tahu persis siapa Abdullah Hakim hari ini. Ilmunya, ibadahnya, amalnya niat dibalik setiap ucapan ini hanya karena Allah tutupi saja kalau Allah mau buka oh buka kita harus tahu persis dan yakin terhadap kekuasaan Allah terhadap diri kita adakah orang yang jago berkelahi aslinya sih tidak ada jago perang tidak ada juga yang ada adalah karena Allah saja menyelamatkan kalau Allah mau cabut nyawanya itu peluru sampai walaupun pakai baju besi masih ingat salah satu perang di zaman Rasulullah SAW ada yang pakai baju besi lawan musuhnya itu lengkap dan panahnya itu masuk ke sela-sela antara baju besi dengan baju besi kalau Allah mau nyabut nyawa seseorang, pasti ada jalannya. Cep aja ke sini. Wah, kalau gitu kita tidak usah latihan. Esok aja. Dikepruk langsung kalah hadirin. Kita berlatih itu ibadah. Kita berlatih dengan niat berbuat baik itu jadi amal soleh. Lagi latihan meninggal ya nggak apa-apa ada yang pelatih senam jantung sehat beliau yang selalu mengajari dan meninggal ketika sedang latihan kita tidak boleh menertawakan upayanya untuk membuat jantungnya jadi sehat itu amal soleh kalau diniatkan ibadah perkara mati itu beda lagi tidak ada yang mati karena penyakit mati itu satu saja karena Allah menghendaki mencabut nyawanya lewatnya macam-macam yang sakit koma sudah lama ada yang masih hidup yang seger-seger tiap hari yang meninggal juga banyak benar juga bukan karena umur yang sudah tua banyak yang masih jumeneng ini yang baru lahir yang muda Masya Allah kalau Allah mau makanya jangan pernah merasa lepas dari kekuasaan Allah kita ini dikuasai Allah sepenuhnya. Allah mau berbuat apa saja terhadap diri kita, innama amruhu ida arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi. Bisnis. Bisnis sepenuhnya yang jualan, yang beli juga makhluk ciptaan Allah. Bagaimana nih, ah sekarang bisnis banyak pesaing, ya tidak apa-apa. Pesaing juga ciptaan Allah, benar? Bagus malah Allah menciptakan pesaing bagi kita supaya kita lebih kreatif. Tanpa pesaing coba saja balap karung sendiri. Saya kira tidak berprestasi. Benar? Coba saudara balap karung dan dikejar anjing itu mudah-mudahan selamat itu aja doa saya dijamin lebih cepat eh ini serius hadirin jadi kalau ada kompetitor, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Mungkin Allah akan mengajari kita lewat kompetitor kita. Dia lebih profesional. Dia pelayanannya lebih bagus. Dia pembukuannya lebih tertib kenapa kita jengkel kepada dia sedang yang ngasih rezeki ke dia adalah Allah yang ngasih rezeki ke kita juga Allah belajar dari kompetitor tapi itu kompetitor agamanya beda dengan kita ya nggak apa-apa itu urusan dia tapi dia modalnya gede kita modalnya dari Allah yang maha kaya benar bagaimana mengalahkan mereka Gak usah mengalahkan mereka. Kita cari wae keridoan Allah. 10 menit sebelum azan tutup toko. Dia nggak akan berani tutup, benar? Sepanjang waktu setel murat Al-Quran, dia nggak berani nyetel. Jaga akhlak yang baik lebih daripada dia dan ikhlas akhlaknya. Beli nggak beli tetap hormat disiplin yang bagus supaya Allah ridho kita yang untung benar seperti adek mau nikah ke seseorang tiba-tiba banyak kompetitor yang lain deh yang satu ganteng yang satu pinter yang satu kaya raya kita ya kurang ganteng kurang pinter kurang kaya ya terima aja deh dan ternyata dia memilih yang soleh bukan saudara ya udah nasib hadirin <laughs> jangan begitu ketawanya tak jodoh mah Allah yang ngatur itu soleh belajar dari kompetitor saya harus lebih soleh dari dia ini rendah hati belajar terus bukan untuk jodoh tapi lihat kompetitor itu untuk meningkatkan kualitas kita takdir sekarang ada Ustadz Abdul Somad itu jangan hanya jadi senang lihatnya saja jangan hanya senang belajar eh, apa menyimak YouTube-nya saja tapi senang ke prosesnya bagaimana Allah syariatnya memberikan begini pintar menarik luas wawasannya Nah, ini takdir Allah ini harusnya membuat kita jadi belajar, benar? Ada sahabat saya di sini, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arif. Hmm, Arif ini sahabat saya, usianya sudah uh, Arif agak susah menjawab. Arif, Arif tidak bisa jalan, tidak bisa banyak bergerak, suaranya juga pelan. Apa kabar? Baik. Baik. Umur Arif sekarang berapa? Empat. Empat puluh lima. Arif dari semua ini yang bisa berkomunikasi apa? Tangan. Hmm. Pijit HP bisa ya? Hmm. Kenapa Arif sering ke pesantren ini? Hmm. Uh. Ya, cari ilmu. Ya. Sudah sering kesini sendiri, kadang diantar, kadang dengan saudaranya yang antar. Saya tidak bisa membayangkan hidup seperti beliau ya yang hanya duduk di kursi roda. Rif, pengen menikah tidak? Mau. Mau. Gimana caranya nyari jodoh? Kan? Hmm. Hmm. Nulis di HP hmm. ya. Terus ngomong saya siap menikah gitu. Hmm. Ya. Saya bantu jelasin Dit. Saya lihat dari sorot matanya. Saya terjemahkan. <clears throat> Arif nulis di HP di apa di Facebook di Twitter di apa wow. pokoknya disebarkan hmm. saya Arif sedang mencari seorang istri gitu ya gitu bukan hmm. Agus ikhtiar hari hari ini saya bertemu dengan seseorang ada di sini boleh acungkan tangannya akhwat ah, boleh diberikan mikrofonnya ini saya sedang cerita kebesaran Allah ya petugas boleh Rief Arif kelihatan gembira sekali hari ini. Hah? Beda dari biasanya. Hmm. Kenapa gembira? Hmm. Ada seseorang ya? Hah? Saya seseorang. <laughs> Eh, Masya Allah, saya senang bersahabat dengan walaupun terbatas persahabatannya. Ada Mas Punto, di bawahnya Mas Punto itu. Mas Punto tidak bisa jalan dan tunanetra. Assalamualaikum Mas. Ah. Assalamualaikum. Ayo Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Punto, ini ada Arif begini, apa yang kepikir dan terasa? Uh, terharu. Terharu, masya Allah. Mas Punto di masjid ini tinggalnya di lantai tiga. Beliau tidak bisa jalan, dan tidak melihat juga Masya Allah Mas ya. pengen menikah tidak? pengen pagi itu mantap aja, ya tenang Mas gimana caranya cari jodoh Mas? minta ke Allah minta ke Allah kenapa minta ke Allah? karena yang men menjodohkan Allah yang menjodohkan Allah akhwat juga? ciptaan Allah yang membolak balik hati akhwat siapa? Allah bulat hatinya nih yakin insya Allah oh gitu kenapa ini kurang pada yakin begini siapa mbak yang ngacung tadi ada mikrofonnya ya ya langsung mbak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama Nama saya Trisusilowati Putri Susilawati. Cukup dipanggil Susi. Baik, Susi ya. Susi atau Susi ya Kalau pakai son beda urusannya Nah, baiklah. Mbak Susi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di Darut Tauhid ya. Terima kasih kembali. Tinggal di mana? Saya asalnya di Jakarta. Kalau asalnya dari memang aslinya dari Jakarta. Tapi saya merantau di Wonogiri sudah 12 tahun dan kembali lagi ke Jakarta. Sekarang saya ikut sementara ikut orang tua di Bogor. Masya Allah. Tahu tentang Arif dari mana? Uh, saya kebetulan dikenalkan dengan teman saya sesama satu profesi saya sesama babysitter waktu itu uh, dia punya grup WA kemudian dikenalkan dengan A Arif dengan memberikan nomor WA-nya A Arif ke saya baik lalu sengaja datang ke Bandung iya AA sengaja saya datang ke Bandung saya kenal A Arif sejak bulan November tanggal 4 2017 November 4 2000. Ini pertemuan pertama? Belum bertemu, hanya Sekarang hari ini pertemuan pertama? Pertemuan pertama tanggal 21 Januari siang jam 2 siang. Semuanya tercatat dengan baik ya. Siap jadi istrinya? Insya Allah siap Agim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mengapa syariatnya mau menjadi istri beliau? Uh, sudah panggilan hati mungkin ya. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Karena semua sudah saya lalui prosesnya. Sampai detik-detik saya bertemu dengan AA dan keluarganya. Masya Allah. Sudah bilang ke orang tua? Sudah. Sampai detik ini pun mereka memonitor saya di sini. Alhamdulillah. Kebetulan waktu itu ada adik mau ikut, tapi karena kondisi dan keadaan yang ya pokoknya cepat banget gitu waktunya untuk saya bertemu dengan AA dan keluarga. Semua saya yakin sudah diatur oleh Allah. Di luar rencana. Masya Allah. Iya, Mengapa syariatnya mau memiliki suami dalam kondisi yang oleh Allah disempurnakan seperti ini? Terus terang sudah banyak sekali cobaan hidup yang saya alami dan saya sangat sadar selama ini hanya duniawi yang saya pentingkan. Ketika bertemu A. Arif, hati saya tergetar untuk merubah pola pikir saya. dengan penuh keyakinan waktu itu saya sempat sholat istiqoroh empat hari berturut-turut ya saya nggak percaya kalau ada laki-laki yang pada waktu itu maaf mengiklankan diri mencari seorang perawat yang bersedia dan tulus ikhlas untuk merawat serta bersedia untuk dinikahi dan dijadikan istri yang tulus ikhlas ingin merawat dan menyiapkan sepu, semua keperluan beliau A. Arif siap ya sudah dipertimbangkan semuanya sudah Alhamdulillah Ya saya tidak bisa bicara lebih banyak karena ini lebih banyak ke keyakinan, ke hati ya. Kalau ingat dunia pasti akan menjadi beban, tapi kalau ingat akhirat insya Allah akan menjadi lebih ringan. Ya, amin. Hidup ini berat, satu kalau cita-citanya duniawi, sudah pasti berat. Yang kedua, hidup ini berat kalau bersandar kepada makhluk pasti berat karena makhluk yang disandari juga tidak bisa nolong tanpa izin Allah yang ketiga hidup ini berat kalau jauh dari pertolongan Allah mudah-mudahan Mbak Susi ini kalau sudah cita-citanya jadi bidadari di sorga ini ya jalannya kalau cita-citanya memang hanya berharap dari keriduan Allah akan diringankan Amin. Ah. Dan kalau Allah menolong memang kekuasaan semuanya dalam genggaman Allah, ya. Terima kasih. Saya sangat bahagia. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Amin. Maha dekat. Mohon doa restu kepada semua jemaah juga kepada Agim. Semoga, semoga niat kami berdua dipermudah jalannya. Amin kapan jadinya ini teh? kami mau siap-siap segera uh... segera ya Arif kenapa ketawa terus lihat A ya? Arif kayaknya bahagia sekali bahagia Arif hmm. I can feel your heart kebesaran Allah ya kalau saudara melihat semua ini tidak melihat Allah yang membulak balik hati kita rugi Alhamdulillah semoga dilancarkan ya Insya Allah Mbak Rif kalau nanti waktunya nikah di sini saja di pesantren ya, ya? Amin. Nah, jadi lancar ngomongnya Arif <laughs> Rif, ya nanti nikahnya di sini kita rame-rame siap-siap memakmurkan siap semua pokoknya calon mempelai nggak usah mikir modal dan sebagainya hmm. siapa itu ah, Arif Rif ini jamaah ada sekitar 2000 insya Allah akan tamu 2000 nggak usah khawatir Rif mereka akan makan semua tahu gimana Rif caranya bekal masing-masing ya. siap Insya Allah nanti akan diumumkan kapan waktunya usahakan kita datang untuk melihat kebesaran Allah ya dan semua berpartisipasi memalukan datang ke sini hanya untuk konsumsi yang terima kasih Mbak Susi terima kasih Arif Mas Punto panas, tenang Mas. Jangan khawatir hadirin. Kemarin beberapa kapan saya ketemu dengan calonnya Mas? Mas. Masih ketemu lagi belum? Belum, tenang saja Mas. Semuanya ada waktunya. Ada juga dengan yang sudah siap menikahi Mas Punto tapi sedang berproses Insya Allah kalau ada takdirnya akan menikah kalau tidak jadi gimana mas? Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Ya karena belum takdirnya. Benar. Semua ada waktunya. Apa? Semua ada waktunya. Ya benar mas, benar benar. Malu kita ini ya yang diberikan pandangan jernih, badan kokoh, kuat. Saya ingat dulu atau atau juga sahabat saya sekarang atau sedang menyimak insya Allah sama atau di sini nih saya tahu kalau datang toh kurang lebih obrolannya ya kenapa sering ke pesantren ah, ah saya ini kurang lebih bicaranya gitu kalau iman saya lemah di dunia saya sengsara di akhirat cilaka ilmu itu pupuk iman kurang ilmu akan kurang iman kok di rumah sama siapa oh, emak gimana kalau emak meninggal toh siapa yang ngurus ada Allah ah. Allah nggak akan nyanyiakan toh pengen apa pengen punya anak punya anak harus punya istri atau toh ya iya saya juga ngerti gimana punya istrinya toh ada Allah ah, persis seperti teman-teman ini eh ibunya meninggal tapi sebelum ibunya meninggal ada santri Ustina namanya AA saya siap menikah dengan Kang Ato Masya Allah nikah di rumah Setahun kemudian lahir anak pertama. Setelah itu sekian tahun ibunya baru meninggal. Sekarang dua anaknya. Masya Allah. Allah kuasa atas apapun juga. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Eh, saya mau nanya nih apa yang terpikir. Wah, apa yang terpikir? kita sudah menikah. Iya, saya tahu Bapak sudah. ah, salah aja. Saya tidak nanya sudah. Saya bacakan ini. Punten, Ustaz bacakan. Terima kasih atas obrolannya ya, Arif. Betul? Ada yang akan dibacakan? Yes. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah saw Alaihi Wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Dia menahan yang 99 di sisinya dan menurunkan ke bumi yang satu bagian saja. Dari rahmat yang satu bagian itu makhluk-makhluk dapat saling menyayangi. Hingga seekor unta pun pasti mengangkat kakinya dari anaknya karena takut mengenainya, menginjaknya. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat dan dia menurunkan satu bagian dari seratus rahmat itu untuk diberikan kepada golongan jin, manusia, binatang, dan segala yang merayap maka dengan satu rahmat itu mereka dapat saling mengasihi dengannya pula dapat sayang menyayangi bahkan dengannya pula binatang buas menaruh iba kepada anaknya Allah menangguhkan yang 99 rahmatnya itu dengannya Allah akan merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat kelak muttafaqun alaih Masya Allah Binatang buas Menjaga dan menyayangi anaknya Satu sifat rahmat Allah Disebarkan kepada seluruh makhluk Sudah begitu indahnya Kasih sayang seorang ibu tuh Seper dari seper seratus rahmat Allah yang dibagikan Nanti di Aumal Kiamah Akan kita saksikan 99% persennya, Masya Allah Nah seperti inilah Allah nanamkan kasih sayang di hati Mbak Susi. Sedemikian rupalah Allah yang membulak balik hati. Semoga istiqomah. <clears throat> Bagaimana nih bagi yang ingin mendapat pertolongan Allah? Ihris ala mayan fauk. Antusiaslah. Bersungguh-sungguhlah kepada apa yang bermanfaat bagimu. Kita tahu takdir itu Allah yang menentukan. Ini tugas kita. Bersungguh-sungguh meluruskan niat, bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ikhtiar. Harus sungguh-sungguh ikhris ma ala ala ma yanfa'u. Wasta'in billah. Sesudah itu dan mintalah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi tidak bisa hanya sungguh-sungguh saja dalam ikhtiar karena semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala wala ta'zaz dan janganlah bersikap lemah wa inna sabaka sayun fala lau anni fa'altu kana kada wa kada. dan apabila engkau ditimpa sesuatu janganlah engkau berkata kalau saja aku berbuat demikian tentu akan demikian dan demikian kaza wa kaza walakin kul qadarullahi wa masya'a fa'ala katakanlah akan tetapi katakanlah takdir Allah dan apa saja yang dia kehendaki maka akan Allah lakukan dia lakukan fa taf'atahu amali syaitan karena sebab seandainya kata seandainya itu dapat membuka amalan setan jadi semua takdir itu milik Allah. Tugas kita ini meluruskan niat sungguh-sungguh supaya lillahi ta'ala sempurnakan ikhtiar dan sempurnakan tawakal kita kepada Allah jangan lemah nanti kalau sudah terjadi sesuatu coba kalau tidak ke sana pasti begini tidak boleh tidak boleh mengatakan seperti itu melainkan kul qadarullahi wa ma fa'al Begitulah hadirin. Terima kasih. Mudah-mudahan walaupun obrolan kita sederhana, tapi kita bisa melihat satu ilmu lewat kejadian ini. Tidak ada yang kebetulan. Makolak tahada batila. Tidak adalah Allah menciptakan sia-sia termasuk pertemuan ini. Semoga ini menambah keyakinan bahwa Allah kuasa atas segala-galanya tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang Allah tidak kehendaki luruskan niat dalam kehidupan ini hanya lillahi ta'ala saja jangan pernah berharap dari makhluk dari niat apapun yang kita lakukan sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai saja jangan belok kiri kanan karena semua karunia dalam genggaman Allah dan fasta'in billah mintalah tolong kepada Allah karena Allah lah satu-satunya yang kuasa mewujudkan wala ta'zaz dan janganlah lemah dalam niat, dalam ikhtiar, dalam tawakal percayalah tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah tidak ada yang tidak disaksikan Allah tidak ada yang keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ada hikmahnya sahabat sekalian. Mohon doa besok jam 3 AA berangkat. Agak lama mungkin perginya. Mudah-mudahan malam Jumat yang akan datang bisa siarannya dari Mesir sana, dari Iskandaria. Eh, saya dengar di sana banyak ulama-ulama tauhid. Mudah-mudahan dengan belajar di sana nanti bisa ada ilmu yang disampaikan dan semoga pengganti AA nanti di sini jauh lebih berilmu sehingga manfaatnya lebih besar AA nanti akan pakai Skype mungkin ya mengisi beberapa waktu di samping membalik yang lain doakan ya demikian sahabat-sahabat ada yang akan menambahkan Cukup.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 maksiat yang kita lakukan. yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu persis setiap aib yang kita tutup-tutupi. Rasulullah SAW tanpa dosa beristighfar seratus kali sehari. Mari kita beristighfar memohon ampunan Allah dengan tulus. Sambil kita buka aib-aib lembaran-lembaran kelam Semoga Allah yang maha tahu kejujuran kita Mengampuni dosa kita Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istighfarlah hadirin Sambil buka Lembaran-lembaran hitam Lembaran-lembaran kelam Jujurlah hadirin Allah tahu Istighfar yang masa lalunya hitam Istighfar yang selama ini melupakan Allah Yang musrik Istighfar yang hidupnya munafik Yang hanya membagus-bagus topeng pada alisinya bus, Yang hidupnya hanya ingin dipuji manusia Padahal perilakunya nista stop. istighfar yang fasik tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya menyuruh orang berbuat baik padahal dia melakukan yang sebaliknya astagfirullahaladzim istighfar hadirin yang durhaka kepada ibu bapak yang air susu dibalas air tuba belayan dibalas dengan hardikan istighfar yang kata-katanya suka mengiris hati ibu bapak yang merendahkan dan menganggap hina orang tuanya sendiri istighfar yang tidak pernah punya waktu untuk tersenyum kepada ibu bapak membiarkan ibu bapaknya kesepian istighfar yang kikir kepada ibu bapaknya istighfar hadirin yang pernah mendekati jinah yang matanya berjinah. pikirannya kotor yang tubuhnya pernah berbuat nista semuanya disaksikan oleh Allah istighfar yang memakan harta haram makanan haram minuman haram Istighfar hadirin Yang sering berbuat zolim Zolim kepada ulama Zolim kepada kaum duafa Ya Allah, Ya Hayu, Ya Qayyum Astagfirullahaladzim La ilaha ila anta ya Allah Subhanaka inna kunna minaz zalimin Rabbana zolamna anfusana Wa illam tagfir lana wa tarhamna kunanna minal khusirin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Ataubatan taubatan qabla al-maut Wa rahmatan indal maut Wa mangfiratan ba'dal maut اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم kama rabbahuna sigar Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya, minhum wal amwat Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa Kabulkan doa-doa kami ini Ya Allah Wahai yang maha mendengar taqabbal minna innaka antas samiul alim hadirin doalah masing-masing amin ya Allah doalah hadirin Allah pasti mendengarkan setiap hamba ya Allah Amin ya Allah Ya Rahman ya Rahim Kabulkan doa yang maha mendengar Yang mujib ijabah doa-doa kami ini ya Allah Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafiq khususan saudara kami Endu dari Istoh yang sakit ya Allah Dan saudara kami lainnya Ya Allah berikan jalan keluar yang diimpit masalah ya Fatah Berikan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang yang goni. Ya Allah berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Pernikahan yang berkah. Keluarga sakinah. aduniakan keturunan yang soleh-soleh. Rabbana hablana bin azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aruniakan keluarga Hafizah Hafizah ya Allah Undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb Allahumma ja'alna hajjan mabrura Masa'yan mashkur Wadhanban maghfur Wa amalan salihan makbul Ya Allah lindungi kami dari fitnah Bala bencana ya Allah Lindungi saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun Khususnya di Palestina ya Allah Ya Allah lindungi saudara kami yang dikenai bencana dimanapun Berikan kesabaran Jalan keluar Ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh Para pemimpin yang beriman teguh Pemimpin yang bertauhid ya Allah Yang adil, yang amanah Lindungi kami dari para pemimpin yang tidak mengenalmu Daripada pemimpin yang mengkhianatimu Jangan serahkan kami kepada orang-orang yang mengingkarimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Dirin saya tidak tahu ada umur atau tidak untuk bisa ketemu lagi di sini. Kalau kalau memang saya tidak kembali ke sini karena ajal menjemput, berarti ini pertemuan terakhir kita. Uh, mohon maaf kepada semuanya. Saudara sudah meluangkan waktu, tenaga ke sini jauh, biaya. Iya. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini tetap ada manfaatnya. Sekali lagi ya berterima kasih sekali Pesantren ini adalah amanah Allah bagi kita semua Jaga baik-baik Mudah-mudahan banyak keberkahan dengan adanya takdir pesantren ini Subhanakallahumma bihamdik Ashadu ala ilaha ila anta astagfirukum wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh